kepada Yomul Akhir dia harus beriman kepada Al-Ba'ath kemudian beriman kepada Al-Jaza setelah itu beriman kepada Al-Jannatu Wan Nar itu tiga yang saya sampaikan Adapun pada malam ini saya akan eh, terangkan eh, rinciannya sebagaimana disebutkan oleh para ulama dengan membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi yang menerangkan tentang masalah ini. Eh, kita bicarakan tentang yaumul akhir dalam beberapa kali karena masalah ini merupakan masalah yang penting iman kepada yaumul akhir iman yang penting yang banyak manusia lalai tentang iman kepada yaumul akhir Eh, banyaknya manusia berbuat dosa dan maksiat, banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh manusia dengan sebab lalainya dia terhadap yaumul akhir. Bahwa apa yang dilakukan sekarang ini dunia ini akan dihisab oleh Allah, akan dibalas oleh Allah dan akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Di dalam ayat-ayat disebutkan tentang bidayatul yaumul akhir. Artinya tentang dimulainya yaumul akhir. Kalau pada pekan yang lalu saya terangkan bahwa beriman kepada yaumul akhir diantaranya juga mengandung beriman kepada kubur yaitu tentang fitnah kubur dan tentang adanya azab kubur nah, sekarang yang saya akan terangkan tentang yaumul akhir dari mulai bidaya sampai manusia masuk jannah dan nar bidaya itu yaumul akhir dimulainya yaumul akhir disebutkan di dalam beberapa ayat terutama dalam surah Al-Infitar sama sama'um fatarat وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت dan seterusnya di bidaya yaumul akhir ditandai dengan ditiupnya sang sakala oleh malaikat malaikat siapa? malaikat Israfil yang pertama kali ditiupkan oleh malaikat Israfil nafhatul ula arti tiupan yang pertama hancurnya langit hancurnya bumi, hancurnya gunung dan hancur semuanya. Dan disebutkan dalam ayat idza sama'u fatarat atau dalam ayat idza syamsu kuwirat dalam surat Takwir atau dalam surat Al-Infitar idza sama'u fatarat apabila langit ini terbelah di pertama kali ditiupkan dalam sekala langit ini hancur terbelah kemudian bintang-bintang berguguran jatuh bintang-bintang itu bintang-bintang yang begitu besar jatuh Kemudian bumi ini dijadikan satu dengan gunung, dihancurkan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Kal ehnil manfush, seperti kapas yang berterbangan. Karena dahsyatnya pada hari itu. Kemudian laut menggelegak airnya. Semuanya demikian. Artinya betul-betul satu hal yang dahsyat sekali. Seperti disebutkan di dalam ayat bahwa semuanya itu akan hancur dan Allah gantikan bumi ini dengan bumi yang lain. Langit digantikan oleh Allah dengan langit yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, "Yauma tubaddalu ardu ghairul ardu was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Dalam surah Ibrahim ayat 48, Allah berfirman, digantikan bumi ini selain bumi yang ada ini. Dan begitu juga langit digantikan oleh Allah Terus setelah dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya digantikan dengan yang baru oleh Allah. Dan semua menuju kepada Allah yang tunggal dan yang maha gagah. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan فَإِذَا نُفِقَ فِي السُّورِ نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ Dalam surah Al-Haqqah ayat 13 sampai dengan 16 Allah berfirman apabila ditiupkan satu kali tiup saja dia tiupan yang pertama itu Allah mengangkat bumi ini diangkat oleh Allah kemudian gunung juga diangkat oleh Allah taduk kata adat kata wahidah setelah diangkat dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah taduk kata adat kata wahidah Fayawma itu waqa'atil waqi'ah. Pada hari itu akan terjadi waqi'ah, itu kiamat. Wan shakat sama. Langit ini terbelah, hancur gunung-gunung bintang-bintang berguguran. Fahya Pada hari itu langit yang demikian kuatnya, bintang yang demikian kuatnya, matahari yang demikian kuatnya hancur. Wahia lemah sekali, menunjukkan dahsyatnya pada hari itu. Itu hari kiamat. Nah pada waktu itu Allah memegang langit dan bumi dengan tangan kanannya. Suma yaqul, kemudian Allah berkata, "Anal Malik." Aku adalah raja. Kemudian aina mulukul ard? Mana orang-orang yang mengaku dulunya sebagai raja? Ini setelah dihancurkan oleh Allah, dipegang oleh Allah dengan tangan kanannya. Kemudian Allah mengatakan mana raja-raja yang berlaku sombong di muka bumi ini, yang mengaku dirinya menguasai segala macam, semuanya hancur. Dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya. Nah setelah itu, setelah dihancurkan, tiupan yang pertama, datang yang kedua. Tiupan yang kedua yaitu al-ba'ats. Dibangkitkannya manusia dari kuburnya. Ya, setelah dihancurkan sehancur-hancurnya, kemudian manusia ini dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya menuju kepada Allah. Orang-orang kafir mengatakan seperti disebutkan dalam surah Yasin, "Ya wailana mamba'atana min marqadina." Itu orang-orang kafir. ada pun orang mukmin, "Hadza ma rahman wasadaqal mursalun. Dalam surah Yasin ayat 52 Allah berfirman, orang-orang kafir itu, orang-orang munafik ketika dibangkitkan dari kubur, mereka berkata, "Ya wailana, celaka kami." Pertama kali yang diucapkan oleh mereka, "Ya wailana, celaka kami ini." Jadi mereka sudah berasa bahwasanya akan dihisap oleh Allah, akan diperhitungkan dan akan masukkan ke dalam neraka. Pertama kali kalimat yang keluar, "Ya wailana." man ba'athana min marqadina hadza siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami kata-kata marqadina tidak menunjukkan bahwasanya di kubur mereka tidak di, di, diazab dibandingkan dengan siksa neraka siksa kubur itu ringan sekali sehingga dianggap sebagai sebagai satu hal yang tempat yang enak yaitu tempat tidur padahal siksanya luar biasa siksanya luar biasa siksa kubur itu. Tapi dibandingkan dengan siksa akhirat itu masih ringan. Seperti orang yang celaka, orang yang terpotong-potong dengan yang luka sedikit saja itu ringan luka yang sedikit itu. Dibandingkan yang hancur, yang patah, nggak seberapa. Meskipun kakinya sampai belum tapi ya nggak seberapa. Dibandingkan yang patah sampai dipotong kakinya, dia masih bisa menggunakan kedua kakinya, sedangkan yang lain tidak. Artinya siksa yang berat itu dianggap ringan dibandingkan yang lebih berat. Begitu juga ini, orang-orang kafir menganggap bahwasanya siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami. Padahal sudah disiksa di kuburnya, sebagaimana yang kita kita bicarakan pada pekan yang lalu. Ada pun orang-orang mukmin menjawab, Hada ma wa'ada rahman Ini yang sudah dijanjikan oleh Allah bahwa manusia akan dibangkitkan menuju kepada Allah. wasadakal sadaqal mursalun. Dan benar para rasul yang diutus oleh Allah itu benar sekali. Agar rasul-rasul semua mengingatkan, ingat kamu akan mengalami yaumul ba'ats kamu akan dihisab oleh Allah kamu akan dibahas oleh Allah semua rasul rasul mengingatkan demikian semua rasul maka kalimatnya di sini kalimat yang jamak wasada al mursalun betul semua rasul itu mengingatkan demikian ya setiap rasul selalu mengingatkan dengan yaumul akhir karena banyaknya manusia yang lalai terhadap yaumul akhir kemudian setelah dibangkitkan yaitu setelah manusia ini dibangkitkan oleh Allah menuju satu tempat satu tempat yang manusia tidak tahu dan luas sekali tempatnya yang dikatakan yaumul mahsyar ini al-hasyar yaumul mahsyar yaumul mahsyar manusia dikumpulkan disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Maryam ayat 85 86 Allah berfirman yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا kami akan kumpulkan orang-orang muttaqin ini menuju kepada Allah menghadap Allah dan kami akan giring orang-orang yang jahat itu ke neraka jahanam dan dia akan masuk ke neraka jahanam dikumpulkan di padang masyar dalam hadis disebutkan dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha Aisyah berkata sami'tu Rasulullah SAW yaqul yaksharun nasu yawmal qiyamati hufatin burla Qultu ya Rasulullah, yanzuru ba'duhum ila ba'd? Qala ya Aisyah, al-amru ashad min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Rawahul Bukhari wa Muslim. Aisyah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bahwa manusia akan dikumpulkan di mahsyar, semua akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dan kembali semuanya. Artinya, yang tadinya dia dihitan kembali sebagaimana sebelum dihitan, sebagaimana dia lahir sebelum dihitan. Gurla dalam keadaan telanjang dan gurla. Artinya kembali dalam keadaan sebelum dia dihitan, kembali sebagaimana dia waktu lahir. Kemudian Aisyah sebagai wanita mempunyai perasaan haya, malu. Dia bertanya ya Rasulullah, apakah semua dikumpulkan demikian laki dengan perempuan dalam keadaan telanjang? Sebagian melihat kepada sebagian. Kata Nabi, tidak, tidak ya Aisyah pada hari itu asyad semua tunduk manusia pada hari itu tidak ada bisa melihat kanan kiri tidak bisa masing-masing mempertanggungjawabkan tentang dosanya masing-masing mengaku dirinya nafsi-nafsi hatta para nabi hatta para nabi semuanya tunduk di hadapan Allah SWT karena beratnya pada hari itu dan matahari didekatkan oleh Allah qadramil dalam hadis yang sahih yang berkata Imam Muslim tudna syamsi yawmal qiyamati qadramil dalam hadis yang sahih bahwa matahari didekatkan oleh Allah qadra mil yaitu sejauh satu mil Arawi ini tidak menjelaskan apakah mil menurut dunia apakah mil menurut akhirat kalau mil menurut dunia cuma berapa meter 1500 atau 1600 meter atau 1800 meter jadi semuanya pada itu dalam keadaan takut semuanya Nabi dan para sahabat dalam keadaan takut kepada Allah SWT karena matahari dekatkan dan mereka merasakan bahwa mereka ini masing-masing mempunyai dosa. Kalau kita lihat dalam ayat bahwa Nabi sudah diampunkan dosanya, tapi begitu perasaan orang-orang yang takwa kepada Allah merasakan bahwa dirinya berdosa. Atau para ulama yang tawadu selalu dia mengatakan bahwa saya ini lebih banyak dosanya daripada kamu. Selalu begitu tawaduknya mereka. Berbeda dengan orang-orang yang punya, punya dosa, malah dia berbangga dengan dosanya. Kadang-kadang tertawa, dibicarakan tentang yaumul akhir dalam hadis disebutkan Tudna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari mil فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما وأشار بيدي إلى فيه رواه رواه مسلم رسول bersabda hari kiamat matahari dekatkan dengan makhluk ini sekitar semil manusia menurut amalnya jadi kita aja yang jauh luar biasa matahari dengan kita ini keringat bercucuran apalagi pada hari kiamat nanti nah keringat ini akan merendam seseorang tergantung dari amalnya kalau seandainya amalnya jahat akan terendam dia ada yang sampai pinggangnya ke Nabi ada yang sampai mata kakinya, ada yang tidak terendam. Jadi yang disebutkan dalam hadis sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Tujuh golongan yang akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada perlindungan dan perlindungan Allah. Jadi ada manusia yang terendam dengan keringatnya, panasnya luar biasa sampai mata kakinya. Ada yang sampai pinggangnya terendam oleh keringatnya sendiri. Ada yang sampai terendam seluruhnya. Nabi menunjukkan kepada mulutnya terendam dengan keringatnya sendiri terendam Wallahu alam bagaimana terendamnya kita tidak tahu tentang hari kiamat sekarang berbeda sudah tentang keadaannya sudah berbeda dia betul-betul terendam mungkin kalau kita sekarang mengatakan orang terendam dalam keadaan berdiri ini nggak mungkin kalau terendam itu kalau ada birkah ada tempat untuk hari kiamat berbeda dengan dunia bisa saja Allah buat demikian dalam keadaan mereka terendam dengan keringatnya tanpa ada apapun juga ini satu kekuasaan dari Allah SWT ini menunjukkan bahwa pada hari itu ahadnya luar biasa. Itu sangat sangat pedih. Artinya keadaan itu betul-betul manusia menakutkan. Artinya dalam keadaan yang menakutkan luar biasa. Masing-masing mempertanggungjawabkan amalnya. Ini dikatakan yang hasar di padang masyar dikumpulkan manusia pada hari itu. Nah, nanti ada yang disebutkan dalam hadis ada beberapa golongan yang dilindungi oleh Allah pada hari kiamat. Ya tidak terkena matahari pada waktu itu, tidak terkena sinar matahari pada waktu itu. Nanti kita bicarakan tersendiri tentang dilindungi Allah pada hari kiamat. Kemudian setelah itu jazaul amal akan dibalas amal-amalnya. Yang dikatakan dalam ayat yang kita baca setiap hari Malik Yaumiddin yaitu raja di hari pembalasan. Din di situ bukan bermana agama, tapi bermana balasan. Tidak Allah akan sempurnakan balasan bagi setiap amal pada hari itu. Disempurnakan. Kalau seandainya urusan pada waktu di dunia belum selesai, pada hari itu diselesaikan. bisa amal. Seperti yang saya sebutkan, kalau seandainya dia punya hutang, atau dia pernah berbuat zalim, atau dia pernah membunuh orang, atau dia pernah berbuat atau mencaci maki tanpa ada alasan itu akan diselesaikan pada hari itu jazaul amal sebelum ada hisab sebelum ada mizan pada hari itu disempurnakan maka Nabi mengatakan kepada para sahabat barang siapa yang mempunyai kezaliman di antara kalian atau sesama kalian selesaikan hari ini sebelum datang satu hari Allah akan selesaikan dan berat pada hari itu sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya aku pernah mukul seseorang di antara kalian aku sediakan sekarang badanku pukul siapa yang pernah aku pukul. Sambil demikian Rasulullah. Takutnya Rasulullah kepada satu hari yang akan disempurnakan amal-amal itu. Dalam ayat disebutkan, Yawma'idhin yuwafihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin." Dalam surah An-Nur ayat 20 Allah berfirman, pada hari itu Allah akan menyempurnakan balasannya. Din di sini artinya balasan yang benar. Ya sempurna balasan Allah itu kalau waktu dunia ini tidak sempurna balasan itu antara satu dengan yang lain tidak sempurna karena masing-masing gantung daripada keadaannya kalau seandainya yang lemah yang dizalimi dia tidak bisa membalas sampai dia menunggu waktu kapan bisa membalas orang yang berbuat zalim itu tidak sempat sampai meninggal dunia nah pada hari itu Allah sempurnakan yaitu pada hari kiamat ini banyak yang terjadi banyak sekali orang-orang yang berbuat zalim yang belum dibalas oleh Allah dunia ini karena keadaan makanya e, dunia ini dikatakan sementara belum selesai Allah akan balas semuanya dari kiamat itu kemudian ya'lamuna dan semua mereka pada hari itu akan mengetahui anallaha huwal haqqul mubin bahwasanya Allah itulah yang benar yang betul-betul menerangkan yang hak Allah itu semua baru tahu pada saat itu sebagian pada waktu dunia masih menyembunyikan dia sudah tahu tapi dia sembunyikan dia tidak mau melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhkan apa yang dilarang tapi pada waktu itu dia mengakui benar balasan Allah itu kemudian dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyiati fala yujza amilu sayyiati illa ma kanu ya'malun di dalam surah Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 84 Allah berfirman Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan pada hari itu. Dan barang siapa yang berbuat kesalahan, maka tidak dibalas orang-orang yang berbuat kesalahan mungkin apa-apa yang mereka telah amalkan. Jadi ya, orang-orang yang berbuat kesalahan akan dibalas menurut apa yang mereka amalkan. Kalau dia pernah membunuh orang, di dunia ini belum dibalas. Belum ada kisah. Dari beberapa negeri tidak ada kisah. Dibalas pada hari itu oleh Allah. Di sini, jazakallah amal. Atau dia pernah berzina, berbuat zina, belum sempat didera, karena imma tidak dilaksanakan pada waktu itu di negara itu tidak ada pelaksanaan hukum Islam, atau karena dia berzina tapi dia sembunyi. Dia tidak datang ke tempat hakim untuk diderat. Maka pada hari itu akan disempurnakan oleh Allah. Semuanya akan disempurnakan jazaul amal pada hari itu. Dia orang-orang atau dia pernah mencuri, dia belum sempat datang ke hakim untuk dipotong tangannya atau pada waktu itu di negara itu tidak dilaksanakan hukum Islam akan disempurnakan oleh Allah pada hari ini. Jadi manusia sekarang ini bisa bersembunyi, bisa saja. Manusia bisa, tapi nanti tidak ada satupun yang luput dari Allah SWT. Apapun yang dilaksanakan manusia disampaikan. Artinya dibukakan oleh Allah. Ya, semua dijelaskan oleh Allah pada hari itu, ini amal-amal kamu yang kamu lakukan di dunia. Apa saja? dia pernah berzina, dia pernah minum khamr belum sempat cedera, atau dia pernah berjudi, atau dia pernah berbuat lewat homo, atau dia pernah berbuat apa saja yang pernah dilakukan dunia, yang pada waktu dunia tersembunyi, Allah akan balas pada waktu itu. Kalau ada yang mengatakan, kalau seandainya dia bertobat sudah diingatkan, meskipun dia sudah bertobat, kita cuma mengatakan ente bertobat dengan tobat yang ikhlas, mudah-mudahan Allah ampunkan. Tapi untuk kita katakan, kamu akan bebas, kita nggak berhak. Karena apa? Nas ayat dan hadis menerangkan demikian. Cuma ada keterangan dalam hadis dalam hadis yang saya yang Imam Bukhari dari barang siapa yang melakukan perbuatan hudud hudud itu hukuman-hukuman yang dikenakan deras seperti kisah atau berzina atau minum khamar atau menuduh perempuan yang baik berzina itu mesti didera tapi tidak tidak terlaksana dunia ini itu hukum hudud itu terlaksana tertutup nanti dalam hadis yang sahih yang dari Imam Bukhari kalau seandainya Allah mau ampunkan, Allah ampunkan di hari kiamat. Pada waktu ini, di amal Allah ampunkan. Kalau seandainya Allah mau, Allah akan azab pada hari itu. Cuma kita menganjurkan kepada orang yang bertobat, sudah tobat. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Jadi kita nggak boleh mengatakan, sudah kamu nanti akan diazab juga oleh Allah. Jangan. Kita memberikan semangat kepada dia untuk dia kembali kepada Allah. Jadi kita tidak boleh memutuskan dia untuk berputus asa dari rahmat Allah. Tidak, berharap mudah-mudahan Allah ampunkan. Karena Allah maha pengampun. Dan rahmat Allah meliputi segala macam. Langit dan bumi, rahmat Allah ini. Wasiat kulla syai. Meskipun orang yang berbuat pernah berbuat dosa besar sepenuh gunung atau sepenuh langit dan bumi, dia datang kepada Allah dalam tobat, Allah akan ampunkan. Jadi kesempatan untuk diterima tobat itu mungkin. Nah, sekarang manusia terus bertobat kepada Allah sampai dia meninggal dunia. Tapi kalau seandainya dia kemudian ragu-ragu, ah saya udah nggak mungkin, diampuni oleh Allah karena dosa saya besar justru itu akan membuat dia tambah celaka jadi orang yang sudah berbuat dosa kemudian dia mengatakan saya nggak mungkin lagi untuk diampuni oleh Allah mengatakan demikian dia sudah putus asa sedangkan putus asa termasuk perbuatan orang-orang kafir jangankan itu orang yang membunuh 99 kemudian dia bunuh ulama satu jadi 100 tetap diterima taubatnya oleh Allah SWT dan dimasukkan ke dalam surga menunjukkan luasnya rahmat Allah jadi kita cuma mengatakan menurut hadis bahwa semua akan dibalas. Apa yang dilakukan oleh manusia akan dibalas oleh Allah. Dia pernah membunuh, dia pernah berzina, dia pernah mencuri dan segala macam akan dibalas oleh Allah. Kalau seandainya ada mengaku, saya pernah berbuat begini, ya sudah tidak kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan. Itu sulit. Tapi kalau kita mengatakan coba kamu bebas, tidak, nggak bisa. Karena keadaannya pada yang akhir yang gaib dari kita. Berdasarkan penjelasan dalam hadis yang sahih, Cuma menerangkan kalau seandainya Allah mau, Allah ampunkan. Kalau seandainya Allah mau, Allah azab. Jadi jaza amal Jadi tidak ada yang tersisa. Terutama yang saya terangkan pada waktu itu tentang masalah utang. Masalah utang piutang. kata orang yang mati syahid tetap akan dituntut oleh Allah. Orang yang mati syahid yang diampunkan dosanya semua yang diampunkan orang yang mati syahid. Dalam hadis yang saya yang berkata Imam Muslim, Nabi bersabda, "Yughfaru syahid kullu dzambin illa dain." diampunkan semua dosa orang yang mati saya di hutang. Ada sini sahih Muslim. Itu semua diampunkan kecuali hutang. Jadi menunjukkan pada waktu ini antara hamba dengan hamba dikumpulkan oleh Allah untuk dibalas. Diselesaikan pada hari itu. Pembalasan itu jazaul a'mal. Pada hari itu Allah yang berkuasa, Malik Yawmiddin berkuasa. Meskipun dia seorang raja pada waktu itu, kalau dia pernah berzalim kepada rakyatnya, Allah akan tuntut pada hari itu dia seorang presiden, dia seorang amir, dia seorang penguasa, tetap Allah akan tuntut pada hari itu. Semuanya akan dituntut oleh Allah. Bisa aman. Ini tidak ada ya satu pun yang terluput. Allah mengatakan dalam hadis kutsi, di hadis yang difirmankan oleh Allah kepada nabinya tapi tidak dimasukkan ke dalam Al-Qur'an. Artinya hadis ini isinya dari Allah, redaksinya perkataannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman Ya ibadi Innama hi a'malukum uhsiha lakum Thumma ufikum iyaha Faman wajada khairan falyahmadillaha Waman wajada ghaira dharik fala illa nafsah Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini termaktub dalam kitab Riyadus Salihin Allah berfirman dalam hadis kutsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua ini setelah jazaul amal ini, ini amal-amal kamu semuanya aku hitung semuanya. Diselesaikan oleh Allah, summa ufikum iya. Aku sempurnakan amal-amal itu. Setelah aku hitung, aku sempurnakan. Barang siapa yang mendapati kebaikan, artinya amal-amalnya baik, faliyahmadillah adalah dia memuji Allah. Wa man wajada dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, artinya mendapatkan yang jelek, illa Janganlah dia mencaci maki, janganlah dia mencela melainkan dirinya sendiri. Jadi kesalahan itu tidak bisa dinisbatkan kepada siapapun juga. Jadi nggak bisa orang menyangka, wah oh, saya ini berbuat begini terpaksa. Saya dulu berbuat begini tidak ada. Dia harus mengakui bahwasanya itu perbuatan dirinya sendiri. Dia semua tidak boleh mencela melainkan dirinya sendiri. Karena apa? Karena Allah sudah menunjukkan jalan yang baik dan jalan yang buruk. Jadi nggak ada alasan. Ya Allah dulu saya belum dapat petunjuk, belum ada yang menerangkan agama, belum ada Rasul yang diutus, belum ada membalik yang menyampaikan kepada saya tentang hukum ini haram, ini wajib, belum ada. Tidak ada alasan yang di Allah. Tidak ada. Jika ada orang yang beralasan demikian, dia dusta. Karena semua umat sudah diutus seorang rasul. Pada waktu kita bahas tentang masalah iman berusul, semua umat sudah diutus seorang rasul. Setelah Nabi Muhammad, ya penggantinya para ulama al ulama warasatul anbiya. Mereka sudah menerangkan yang hak itu. Cuma ada yang menerima yang hak itu, ada yang tidak menerima yang hak itu. Dia tolak hak itu. Sudah tahu dia lihat yang hak itu, itu benar, itu jalan yang benar, dia tidak mau menerima. Seperti Quran mengatakan, wahadainahun najdain. Kami tunjukkan dua jalan. Dalam ayat yang lain, dalam surah Syams, fa'alhamaha, fujuraha, wa taqwaha. Kami tunjukkan kepada mereka ini jalan yang buruk fujur ini jalan yang baik Allah sudah tunjukkan dan manusia bisa milih jalan itu yang mana yang baik yang mana yang buruk ternyata dia pilih yang buruk dia salah dua umpamanya contoh pada malam ini umumnya ada pengajian pada malam ini juga ada film umpamanya sekarang sudah jelas film jelas rusak kemudian pengajian jelas baik tapi dia pilih film dia sendiri yang pilih. Jadi dia nggak bisa nyalahkan. Udah bisa belum dapat keterangan. Dia sendiri yang milih bahwa itu jalan yang jelek. Dia tahu bahwa ini jelek tidak bermanfaat, tapi dia pilih. Dan banyak lagi yang lain. Contoh dalam kehidupan banyak sekali. Yang ini halal, ini haram. Yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Banyak sekali. Tapi dia pilih ya jalan yang tidak baik. Jadi makanya Allah mengatakan, falayalumanna illa nafsa. Janganlah dia mencaci maki diri, jangan dia mencaci maki melainkan dirinya sendiri. Dia tidak boleh menyalahkan orang lain. Oh dulu karena si Fulan ya Allah, saya diajak sama si Fulan nggak ada itu. Si Fulan itu yang ngajak teman saya yang ngajak itu untuk berbuat maksiat tidak ada. Seperti disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Ahzab. Ya Allah, sesungguhnya pemimpin-pemimpin kami yang menyesatkan kami. Kalau dia ikut pemimpinnya, dia salahkan pemimpinnya. Tidak ada alasan bagi Allah. Dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian dia tuntut, Ya Allah, berikan kepada pemimpin kami itu azab di'fain dua kali lipat ya Allah tetap saja ya kesalahan sama-sama Dia jelas itu jalan yang tidak baik kenapa diikuti jadi Allah mengingatkan kepada manusia soal jaza oleh amal ini bahwa setiap manusia tidak bisa mencaci maki melainkan dirinya sendiri Dia tidak ada alasan meskipun umpamanya suatu waktu terjadi kita nggak bisa berkalau-kalau lagi dulu salah salahnya orang tua saya ya Allah kenapa nggak didik saya Nah, sekarang saat kita dewasa kita bisa milih kan, yang mana yang hak, mana yang, mana yang batil. Sudah biarkan orang tua kita. Karena mereka dalam keadaan terbatas, waktu itu pengetahuannya, dia mendidik menurut yang salah. Sudah. Tapi tidak ada alasan ketika dia, kita dewasa, tidak ada alasan lagi menyalahkan orang tua. Sering orang mengatakan begitu, dulu orang di kampung saya begini, dulu orang tua saya mengajarkan begini. Nah, setelah dewasa kan bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Justru kesalahan orang tua itu kita harus minta ampun kepada Allah ampuni dosa-dosa orang tua kita ini nggak bisa kita salahkan dia Adapun soal pendidikan tanggung jawab tetap di hadapan Allah nanti e, ada penjelasan tersendiri tentang masalah ini yaitu tentang orang-orang yang e, melalaikan e, pendidikan atau tanggung jawab ada kejelekan dalam rumah tangga dibiarkan kejelekan itu kemudian setelah itu al ardu al hisab jadi setelah itu akan ditunjukkan amal-amalnya setelah selesai ya antara hamba dengan hamba sudah diselesaikan pada waktu itu urusannya seperti yang saya sebutkan soal pembunuhan soal memukul soal mencaci maki soal hutang dan segala macam sudah dibereskan maka dihisap pada Allah semuanya itu harus ditunjukkan amal-amal itu seperti disebutkan di dalam surah Al-Haqqah ayat 18 Allah berfirman yauma idzin tu'raduna la taqfa minkum khafiyah pada hari itu Allah tunjukkan amal-amal itu in tu'raduna la taqfa minkum khafiyah Daripada hari itu Allah tunjukkan amal-amal itu. Ditampakkan oleh Allah. Tidak ada satupun yang terluput. Kemudian di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Kahfi ayat 48 Allah berfirman, surah yang ke-18 ayat 48 Allah berfirman, "Wa 'uridu 'ala rabbika saffa laqad jidumuna kama khalaqnakum awwala marrah." Kemudian kamu akan disodorkan, dihisap oleh Allah pada waktu itu dengan berbaris sebagaimana kalian datang pada pertama kali kami akan hisap kalian ini dan semua akan diajak bicara oleh Allah nanti ada pengecualian beberapa orang yang tidak dilihat oleh Allah tidak ada yang diajak bicara tapi dia tidak dilihat oleh Allah SWT dalam hadis dikatakan ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainahu turjuman jadi pada hari itu, pada hari kiamat itu, tidak ada satu orang pun melainkan Allah akan bicara pada hari kiamat. Allah akan ajak bicara. Setiap orang Allah akan ajak bicara. Pada waktu itu langsung pembicaraan itu. Tidak ada penterjemah. Karena Allah yang menciptakan bahasa, Allah tahu semua bahasa yang ada di dunia ini. Karena Allah yang menciptakan. Kemudian summa yang guru fala yara syai'an kudamau Dia melihat tidak ada depannya apa-apa. Summa yang guru ada ini batas nar. Dia lihat di depannya, ternyata yang di hadapannya adalah neraka. Faman istata'a minkum yattaqin nar walau bisik kita tamratin. Maka barang siapa di antara kamu yang ingin menjaga dirinya dari neraka adalah dia jaga dirinya, dirinya dari neraka meskipun cuma sedekat dengan sebutir kurma. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi semua Allah akan ajak bicara. Nah, dalam keadaan yang seperti ini kalau kita dengar hadis yang seperti ini, kita bandingkan di saat kita berbuat salah, kemudian kita dipanggil oleh atasan kita? Bagaimana perasaan kita? Misalnya kita berbuat salah-salah kita dipanggil oleh atasan kita. Biasanya kalau kita nggak berbuat salah dipanggil biasa saja datang. Tapi begitu kita berbuat salah mesti ada sesuatu di hati kita. Takut dipanggil oleh atasan kita, oleh majikan kita, oleh direktur kita mesti itu ada perasaan yang ada apa kok dipanggil? Biasanya tidak dipanggil, itu mesti ada perasaan yang demikian. Diajak bicara itu mestinya tunduk dia. Nah begitu juga bagaimana kalau seandainya yang mengajak bicara Allah SWT yang menguasai alam semesta. Keadaan pada hari itu luar biasa, dahsyatnya. Ya kalau kita kepada manusia demikian takut lebih-lebih lagi kepada Allah SWT yang telah memberikan segala macam kepada kita. Dan ini yang dikatakan al-ard atau hisab. Jadi tampakkan amal-amal itu oleh Allah. Semuanya ditampakkan oleh Allah. Dan semuanya akan jadi saksi. Pada waktu itu akan jadi saksi semuanya. Semuanya akan jadi saksi. Harta bumi akan jadi saksi. Tangan akan jadi saksi. Kulit akan jadi saksi. Semua akan menjadi saksi. Semua yang akan menjadi saksi. Di dalam hadis dikatakan, "Laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak." Tidak ada satupun yang dihisap pada pada hari itu, pada hari kiamat itu melainkan akan binasa dia. Jadi hisap yang dihisap oleh Allah betul-betul mengerikan kalau dihisap, dia akan binasa. Jadi ada beberapa orang yang tidak dihisap, langsung masuk surga. Dari umat Nabi Muhammad 70 ribu orang. Ya, kita lihat orang-orang yang seperti itu jelas dari kalangan para sahabat dari dua Ridwanullah alaihi majma'in. Kalau mereka orang-orang yang taat kepada Allah SWT dan Allah memuji mereka. Kemudian diikuti lagi oleh orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Ya uh, eh, hisab ini mengerikan sekali. Maka diantara doa Nabi di akhir tahiyat Nabi sering berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisabkan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Sering Nabi berdoa demikian. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hisab dari sekian banyak manusia sebentar. Ya Allah. Jadi kita jangan bandingkan hisab menurut kita. Dihitung menurut kita. Semuanya sebentar Allah lakukan. Maka kita minta dimudahkanlah Allah hisab itu sehingga langsung dimasukkan ke dalam jannah. Itu doa Nabi. Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi barang siapa yang ditanyakan oleh Allah sampai detail, uzriba akan diazab oleh Allah SWT. Dan pada waktu itu akan ditunjukkan kitabnya. Pada waktu itu akan ditunjukkan kitab. Yang kitab ini nanti akan timbang oleh Allah. Seperti disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Ikra kitabak dalam surah Al-Isra dalam surah Al-Isra surah 17 ayat 13 14 Allah berfirman, "Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitab kamu. Artinya amal-amal kamu sudah tertulis semuanya ini. Sudah diputuskan semuanya tertulis oleh Allah. Yang Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menulis. Ini baca kitab. Disuruh baca pada waktu itu. Ikra kitabah. Kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup bagi kamu. Kamu sebagai penghisap pada hari ini. Berarti itu ditunjukkan. Jadi ada yang dimudahkan hisapnya, kemudian ada yang dipersulit. Dan ada yang didatangkan dari sebelah kanan, ada yang didatangkan dari sebelah kiri. Dengan dasar beberapa ayat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Shifaq, Ya yuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا Allah mengatakan wahai manusia, sesungguhnya semua kalian ini berusaha untuk bertemu dengan Allah. Masing-masing punya amal. Ada amalnya baik, ada amalnya yang buruk. Masing-masing semua beramal. Kita lihat semua sekarang beramal. Karena dunia ini merupakan mazra'ah, tempat untuk menanam, tempat berusaha dunia ini. Ada yang mengejar dunia, ada yang mengejar akhirat. Semuanya kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Pasti kamu akan bertemu dengan Allah. Kemudian Allah katakan, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan, sebelah kanan, Allah akan mudahkan hisabnya. Kemudian dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan gembira nanti di jannah. Dan barang siapa yang diberikan Allah dari sebelah belakang, dalam ayat yang lain dari sebelah kiri dari belakang dan sebelah kiri fasawfa yad'u thubura dia akan menteriak sekeras-kerasnya pada hari itu teriakan yang luar biasa kerasnya kemudian wayaslah sa'ira dia akan masuk ke dalam neraka yang membakar ya setelah itu artinya mau dipanggang jadi salah yasli artinya dipanggang dia Allah karena dia pada waktu di dunia innahu kana fi ahli masrurah dulu waktu di dunia ini dia bergembira saja senang-senang dengan keluarganya. Menganggap bahwa kehidupan dunia ini kehidupan yang abadi. Tidak ingat bahwa dia akan dihisap oleh Allah. Dia bersenang-senang dengan kehidupan dunia ini. Jadi uh, penjelasan ayat-ayat yang menerangkan tentang hisab dan semua akan dicatat. Hisab ini catatan yang sudah kita hafal bahwa ada malaikat yang mencatat yang disebutkan dalam Al-Qur'an Inna alaikum La lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun dalam surah Qaf itu. Wa inna 'alaikum lahafidin. Pada kamu itu ada malaikat-malaikat yang mencatat kiraman katibin yang mulia yang mencatat semua malaikat itu. Malaikat yang sebelah kanan dan sebelah kiri mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun. Yaitu mengetahui tentang apa yang kamu kerjakan. Kecil maupun besar dia tahu. Jadi tidak ada yang amal-amal yang tersembunyi itu tidak ada sama sekali. Jadi harta yang sekecil apapun amal itu akan dihisap oleh Allah SWT dan akan menjadi saksi semua yang ada ini. Sampai kaki kita ini berjalan di bumi ini, kemana kita jalan, bumi akan menjadi saksi. Dengan dasar ayat dalam surah Az-Zalzalah. Iza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqala wa qala al-insanu malaha yawma izin tuhadithu akhbaraha. Jadi bumi ini akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya dia akan menjadi saksi tentang perbuatan manusia. Ya, orang berjalan ke tempat maksiat akan jadi saksi. Dia berjalan ke masjid, masjid itu akan jadi saksi. Dia berjalan ke tempat yang baik, dia akan jadi saksi semuanya, akan jadi saksi. Semuanya akan jadi saksi. Dan dikatakan dalam riwayat yang sanatnya laba sabihi ada artinya tidak apa-apa, di situ terangkan bahwasanya bumi itu yauma idzin itu akbaraha ditanyakan apa yang dikatakan itu akbaraha. Kemudian dikatakan fa inna akhbaraha an tashhada ala abdin aw amatin bima amila ala zahriha. Jadi dikatakan akhbaraha itu bumi itu akan menjadi saksi tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba, laki-laki maupun perempuan dengan apa yang dilakukan di atas bumi ini. Jadi kita jalan kemana saja Allah tahu, meskipun manusia tidak tahu. Semua akan jadi saksi. Itu perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi mengerikan sekali pada hari itu. Sahifat akan ditunjukkan setelah itu baru ada mizan, timbangan. Ya, setelah amal-amal yang disisa timbang oleh Allah. Jadi semuanya teliti. Ya kalau kita saja soal kerja atau melamar kerja itu pada kadang teliti sekali. Dari mulai pertanyaan, dari mulai kita melamar dari segala macam ujian sampai interview, sampai yang sedetail-detailnya karena misalnya gagal. Ini juga demikian, semua telah dikumpulkan oleh Allah. Dari sini sudah ketahuan tentang keringat yang bercucuran. Kemudian jaza oleh amal, dibalas amal-amal itu. Terus setelah itu dihisap, dihitung lagi. Setelah itu ditimbang. Dia tidak langsung teliti satu persatu dihisap oleh Allah. Dia tidak ada yang terluput. Mungkin orang mengatakan habis di sudah ketahuan di keringat itu sudah menunjukkan bahwa dia masuk surga tetap Allah lanjut lagi Jadi dilindungi oleh Allah pada hari kiamat lebih jelas masuk surga mesti orang akan berkata demikian atau setelah dia tertimbun oleh keringatnya yang begitu panas lebih jelas ini orang ini masuk neraka tapi tidak demikian hisab Allah satu-satu dibereskan oleh Allah terus sampai teliti benar ini sudah di hisab ini sudah kelihatan dari kanan dan dari kiri sudah kelihatan bahwa dia termasuk ashabul yamin jelas masuk surga kalau eh, kitabnya dari sebelah kiri jelas masuk neraka. Sudah jelas, tapi tetap akan ditimbang lagi oleh Allah. Sampai seperti itu telitinya. Tidak ada yang terluput. Hisab. Jadi ditimbang oleh Allah yaitu yang dikatakan al-mizan. Di mizan ini dalam ayat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang mizan dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 8 sampai 9 Allah berfirman, "Wal waznu yawma idzil haqq faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun pada hari itu timbangan itu benar timbangan Allah tidak seperti timbangan manusia timbangan manusia banyak yang tidak jujur timbangan Allah ya ada dua daun timbangannya dikatakan dalam hadis lahu kafatan ada dua daun timbangan kemudian setelah itu ada disebutkan sijlun sijlun ini seperti ember di amal-amal itu dirupakan adalah berbentuk amal-amal itu ditimbang dia tidak maknawi amal itu ganjaran itu tidak tidak maknawi tidak abstrak tapi berbentuk Allah bentuk pada waktu itu jadi timbang amal-amal itu dan berember-ember disebutkan di dalam hadis sijlun banyak sekali jadi yang baik dengan yang buruk ditimbang pada waktu itu ditunjukkan oleh Allah Waman takut taqulat mawazinu barang siapa yang berat timbangan kebaikannya faulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang bahagia. Waman khaffat mawazinu dan barang siapa yang ringan timbangannya maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Dia telah merugikan dirinya sendiri dengan sebab mereka telah berbuat zalim terhadap ayat-ayat kami. Dia sudah dengar ayat Allah tapi dia tidak mau taati. Dia sudah dengar ini haram tapi dia masih melanggar. Zalim terhadap ayat ayat Allah dia zalim terhadap ayat ayat Allah. Dalam ayat yang lain yang insya Allah kita sudah hafal semuanya, "Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amman wa amman man khaffat mawazinu fa hawiyah." Jadi Allah mengatakan barang siapa yang berat timbangannya di dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah. Isyatin radiyah. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang khafat ringan timbangannya artinya ringan timbangan kebaikannya ringan yang berat itu timbangan kejahatannya fa ummu hawiyah umun ibu tapi maksudnya sih tempat kembalinya adalah hawiyah neraka hawiyah disebutkan umun karena ibu itu sebagai tempat kembali sebagai tempat ngadu kalau anak-anak itu kalau ada apa saja itu yang pertama kali dia mengadu kepada ibunya maka begitu juga orang-orang yang berbuat jahat fa ummu tempat kembalinya adalah neraka ini yang dikatakan uh, al-mizan setelah itu setelah adanya al-mizan setelah ditimbang semua amalan itu ada al haut artinya haut ini telaga telaga ini ini airnya dijelaskan luasnya telaga ini sejauh perjalanan satu bulan dalam riwayat dikatakan demikian ini luas sekali tentang al haut ini yang banyak eh, gelasnya itu ya seperti banyaknya bintang. Kemudian orang yang minum di situ dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, um, Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan minum ini al haus. Kemudian ada berapa orang yang Nabi melihat tanda-tandanya dia termasuk umat Nabi Muhammad. Dia akan minum tertolak. Akan minum tertolak. Ini Nabi katakan, "Ya Allah, ini umatku." Dengan tanda-tanda yang ada. Tidak, kamu tidak tahu apa yang terjadi sesudah kamu wafat ma ahdatsu ba'da. Kamu tidak tahu tentang apa yang terjadi sudah engkau. Artinya dia telah banyak berbuat zalim. Umat Nabi Muhammad tapi tidak diberikan minum oleh Allah. Nabi lihat itu, digeser dia, tidak bisa minum. Berarti ini umat Islam yang telah banyak berbuat zalim terhadap dirinya. Umat Islam yang banyak berbuat maksiat. Yang mesti dia berhak minum. Tapi ditunjukkan oleh Allah pada hari itu, dia tidak bisa minum tahu tentang apa yang terjadi sesudah kamu wafat. Di pada waktu itu betul-betul berat sekali soal masalah al-haud sampai masalah al-haud ini dijelaskan dalam hadis-hadis bahwa orang-orang munafik atau orang-orang kafir dia tidak akan bisa minum haud itu. Di dalam hadis dikatakan tentang haud man warada syariba wa man syariba lam yazma abadan Jadi barang siapa yang datang ke haus itu dia akan minum dan barang siapa yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian nanti ada beberapa kaum yang datang ke haus itu, Nabi kenal mereka, mereka pun kenal kepada Rasulullah. Kemudian dihalangi. Dan Rasul mengatakan, Innahum ummati ya Allah. Itu umatku ya Allah. Kemudian kata Allah, Inna kala tadri ma'amilu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang dia amalkan sesudah kamu wafat. Dia menunjukkan yang demikian ini umat Nabi Muhammad umat Nabi Muhammad mereka kaum muslimin tidak bisa minum maksudnya tidak bisa dia bisa minum dia akan masuk ke dalam neraka berat sekali jadi teliti benar satu persatu dari mulai dari mulai ini sampai masalah haus yang ditunjukkan oleh Allah yang mana yang berhak minum yang mana yang tidak berhak minum kemudian setelah itu sirat yaitu siratul mustaqim di dalam penjelasan para ulama tentang sirat ini berarti siapa? Istiqamah ala siratillah. Yaitu orang-orang yang istiqamah di atas sirat Allah ini yang kita baca setiap hari ihdinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus yaitu dinul haq siratal mustaqim yang kita minta setiap hari itu dinul hak agama Allah yang benar agama Allah yang benar al-Islam ini yang kita minta dinul haq siratal mustaqim yang kita minta setiap hari manusia minta ihdinas siratal mustaqim Nah sekarang kalau seandainya dia istiqamah tetap, arti konsekuen pegang terus, dia tidak tetap dia berpegang pada yang hak itu dimudahkan oleh Allah nanti di surat mustaqim. Tapi kalau seandainya dia sudah minta kepada Allah ini surat mustaqim tapi dia masih mendar, masih melakukan maksiat sebagai yang dijelaskan dalam hadis Nabi bahwasanya diumpamakan dunia ini itu dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih ini jalan dunia ini diumpamakan jalan yang menuju akhirat. Jalan, kemudian di pinggir-pinggir jalan ini ada tirai-tirai, ada pintu-pintu yang bertirai tipis sekali. Kemudian di ujung jalan ini ada Al-Quran. Sudah Al-Quran ada jannah. Setiap pintu yang ada tirainya yang tipis ini, setiap pintu yang ada tirai yang tipis ini, di atasnya ada syaitan. Kata Rasulullah. Setan ini selalu memanggil. Ayo mari ke sini. Artinya pintu-pintu yang tipis ini merupakan larangan-larangan Allah batas-batas Allah ini haram ini haram semuanya ini di pinggir jalan ini setan yang di atasnya selalu manggil sudah kamu masuk ke pintu ini masuk untuk minum kamar masuk untuk berbuat maksiat masuk untuk berbuat segala macam diumpamakanlah Nabi demikian di jalan ini Quran mengajak ayo mari ke sini jalan yang lurus ada dai yang mengajak itu Al-Quran terus Kemudian tidak hanya Al-Quran saja, Allah memberikan kepada manusia fitrah untuk memilih. Ini lurus, ini tidak baik. Ini baik, ini tidak baik. Fitrah ala qalbi kulli yang kata Rasulullah. Tapi namanya manusia, kadang-kadang hawa nafsu menguasai sehingga dia masuk ke pintu ini. Satu pelanggaran dia melanggar. Kemudian kadang-kadang dia keluar lagi. Dia bertobat kepada Allah, nanti melanggar lagi. Terus setan tidak akan berhenti memanggil terus. Dan banyak yang memanggil, bukan satu, Apakah setan dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk jin? Ben yang apa? Bentuk pelanggaran pelanggaran ini banyak sekali. Ada berupa maksiat, ada berupa paham yang tidak benar, ada berupa pelanggaran-pelanggaran yang banyak sekali yang tidak bisa kita gambarkan. Terlalu banyak. Orang itu sesat itu untuk sesat mudah, untuk dapat petunjuk pun mudah manusia ini. Jadi Nabi sudah gambarkan kalau ini di istiqomah, dia akan masuk ke surga. Nah di sini ini yang dijelaskan lagi, mengerikan lagi dalam hadis Nabi yang sahih diceritakan dalam ayat disebutkan wa imminkum illa wariduha. Semua manusianya akan melewati siratal mustaqim. Yang dikatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya siratal mustaqim ini tajamnya seperti pedang jalannya itu. Ada manusia yang kilat, secepat kilat. Kemudian ada yang berjalan dengan berlari sekencang-kencangnya ada yang berjalan biasa. Ada yang mendapatkan cahaya cuma satu di kakinya. Kalau terang dia jalan, kalau gelap dia berhenti. Ada yang gelap sama sekali kemudian dia jatuh. Diambil oleh kalalib. Kalalib itu duri-duri yang tajam sekali. Dalam dalam ayat disebutkan demikian, dalam hadis juga diterangkan oleh Rasulullah demikian. Itu duri-duri yang dikatakan zakum itu akan mengambil orang-orang yang berbuat jahat. ini di waktu di sirat ini kelihatan lagi, di sirat mustaqim kelihatan. Kalau orang yang berbuat baik dan sifatnya benar, dia akan langsung. Tapi kalau yang tidak baik, akan diambil oleh dunia ini, dia akan jatuh ke dalam neraka. Yang antara jembatan ini dengan dalamnya neraka kurang lebih 70 tahun perjalanan. yang disebutkan dalam hadis di dalamnya neraka itu. Dan apinya pun demikian, 70 kali api dunia ini dalam hadis yang saya dikatakan. Api kamu ini kata Rasulullah juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Jadi api kamu yang ada di dunia ini cuma satu bagian dari 70 api neraka. Jadi neraka itu luar biasa, panasnya luar biasa. Yang dikatakan dalam ayat bahwasanya setiap kulit itu hancur, Allah akan gantikan dengan kulit yang lain. Ini sirat. Jadi orang akan melewati siratal mustaqim. Setelah itu baru nanti ada dikatakan dalam hadis dalam hadis Nabi yang saya disebutkan ada orang yang dia itu pas-pasan kalau istilah kita itu amalnya pas-pasan ya istilah kita demikianlah bahasanya supaya gampang ya, artinya pas-pasan amalnya pada waktu itu dia berjalan kemudian ketika gelap dia berhenti berkelayutan di jembatan itu kemudian berjalan lagi dalam hadis yang saya disebutkan demikian sampai selamat ketika dia selamat dia mengatakan padahal sebelumnya sudah banyak orang yang selamat dia mengatakan Alhamdulillah Tidak ada yang selamat kecuali saya Itu menunjukkan bahwa luar biasa Yang katakan cuma selamat yang Cuma saya yang selamat Karena dahsyatnya pada hari itu Dan sebelum dia sudah banyak yang selamat Dia merupakan yang terakhir Orang yang terakhir yang akan masuk ke surga Dia mengatakan tidak ada yang selamat kecuali saya Jadi dahsyat tentang keadaan yang Qiyamah ini yang disebutkan dalam hadis setelah itu nanti dibicarakan tentang masalah neraka. Jadi orang-orang yang melewati siratal mustaqim dalam ayat dikatakan dalam surah Maryam surah Maryam yaitu ayat 71 Allah mengatakan wa imminkum illa wariduha. Bahwa semua itu akan melewati siratal mustaqim kemudian diteruskan dalam ayat itu thumma najil ladina taqaw wa nadharu adh fiha kemudian kami selamatkan orang-orang yang takwa dan kami tinggalkan orang-orang yang berbuat zalim dalam keadaan dia tertelungkup di dalam neraka. Waliyahulillah. Ini tentang masalah uh, yaumul akhir. ini secara rinci saya sebutkan demikian. Jadi bidayatul yaumul akhir dimulai dengan diupan, kemudian setelah dibangkitkan manusia, dikumpulkan, kemudian setelah itu dibalas amal-amal antara hamba dengan hamba. Setelah itu dihisap dengan hisap yang teliti oleh Allah, kemudian ditimbang, setelah itu di antara manusia ada yang minum dan di antara umat Muhammad juga ada yang tidak minum. Yang menunjukkan dia termasuk ah, orang-orang yang berbuat jahat atau berbuat maksiat. Setelah itu melalui siapa mustaqim semua akan melalui syarat mustaqim adapun orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka dan setelah itu baru terlihat kalau yang selamat dari syarat mustaqim itu dia akan masuk jannah kalau yang tidak berarti dia akan masuk neraka Yang terbelah Itu saja yang saya sampaikan dan apa? Dengan kita mengkaji uh, tentang yang akhir ini uh, bertambah eh, keimanan kita kepada Allah. Artinya kita mengkaji yang akhir ini sebentar kita mengkaji yang akhir ini agak panjang karena banyak manusia yang lalai tentang yang akhir ini jadi dengan kita beriman kepada yang banyak sekali hasil yang dapat kita ambil yaitu eh, tambah keinginan kita taat kepada Allah SWT kemudian kita tambah takut tentang perbuatan maksiat dan maksiat yang kita lakukan ini akan dihisap oleh Allah kemudian dengan itu juga bagi orang-orang mukmin dari amal-amal yang pernah dia terluput artinya dia akan kejar dari apa yang pernah terluput umpamanya dia waktu di dunia ini Artinya melakukan hal yang sia-sia, membuang-buang waktu, bermain-main, lalai. Nah begitu dia mendengar tentang ini, dia mengejar untuk berusaha untuk memanfaatkan waktunya. Ini uh, manfaat dari kita membicarakan tentang yang lahir. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini yang mau tanya silakan. Ya. Jadi nasukan ini, ini kadang-kadang di beberapa kitab ada berbeda. Ini penjelasan para ulama tentang ini hadisnya dan ayatnya semuanya jelas ada. Cuma para ulama menerangkan ada yang seperti ini, sun ada yang berbeda. Artinya ada yang menunjukkan e, mizan lebih dahulu daripada Isa. Gitu. Ada yang mengatakan khawat lebih dahulu daripada mizan. Jadi ini artinya e, di beberapa kitab disusun seperti ini ada juga yang berbeda sedikit. Tapi kalau kita lihat e, dari susunan ini, ya menurut ayat-ayat dan hadis yang dibawakan oleh para ulama itu, Ayat semua ada, hadis juga ada. Cuma apa yang lebih dahulu, apakah haud dulu? Karena kita tidak tahu, sehingga ada ulama yang menyusun ini seperti ini ada yang berbeda soal ini. Tapi kalau soal ini jelas, sudah. Ini lebih dahulu. Cuma masalah di sini ini, dari sini sini sampai sini ada berbeda-beda sedikit susunannya. Iya jelas, belum jannah dan benar, karena akan mungkin masuk surga belum melalui surat mustaqim. Kemudian tentang yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang masalah al-kibar. Tentang al-kibru dalam hadis dikatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mitqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kibr, yaitu sombong. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, sedangkan kami ini senang saubuhu hasanan. Seseorang itu senang saubuhu hasanan, bajunya bagus. Wa na'luhu hasanatan, dan sendal baik. Dia senang demikian. Apakah itu yang dikatakan kibir? Apakah itu yang dikatakan sombong? Kemudian kata Nabi, tidak. Al-kibru batarul haqqi wa tunas nas. Rawahu Muslim. Yang dikatakan kibir, yang dikatakan sombong itu, yaitu batarul haq, menolak kebenaran. Wa tunas nas dan melecehkan manusia. Cuma di istilah di kita itu sudah salah secara bahasa yang dikatakan sombong itu kalau orang pakai baju baru, sendal baru, sombong. Nah ini salah. Padahal menurut hadis yang dikatakan sombong, manusia demikian karena manusia itu maunya bersaing. Itu manusia, senangnya bersaing. Dan hasratnya tinggi manusia itu. Dia nggak boleh lihat orang yang pakai baju bagus, dia ingin pakai baju bagus. Kata dari zaman sahabat, sampai sahabat bertanya demikian, apakah itu yang dimaksud sombong itu? Kemudian Nabi jawab, tidak. yang dikatakan, sombong itu batal hak menolak kebenaran. Dia orang yang sombong itu kebenaran sudah dikatakan ini ayat ini hadis dia tolak. Itu yang sombong. Dan melecehkan manusia arti menghina manusia. Manusia dalam pandangan Allah semuanya sama. Jadi antara kita semuanya sama. Makanya di antara kita nggak boleh saling mencela. Apakah dia gemuk, dia kurus segala macam itu semua ciptaan Allah. Kalau kita mencela orang itu berarti kita mencela Allah. Demikian. Jadi nggak usah kita saling mencela nggak boleh melecehkan manusia tapi apalagi memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelas berbentuk celaan si gepeng si ini si segala macam nggak perlu yang seperti itu karena demikian tentunya bukan maunya dia Allah yang menciptakan bukan maunya dia berbentuk seperti ini bukan maunya dia Allah yang menciptakan makanya sombong itu disebutkan menolak kebenaran jadi sudah terangkan ini wajib ini sholat berjamaah wajib ini sholat subuh wajib dia tolak. Ah, ini orang yang sombong yang seperti ini. Harus kita katakan dia sombong. Kalau dikatakan kebenaran, dia menolak, menolak kebenaran itu. Yang kedua mencela manusia itu yang dikatakan sombong menurut hadis Nabi. Kemudian yang dikatakan tidak masuk surga ya kalau dia menolak terus, Allah dia menolak terus waktu dirinya ini dia tidak amalkan dia jelas masuk neraka dia tidak akan masuk surga nanti jelas layar yadkhulul jannah sedikit saja ada kesombongan tidak akan masuk surga tapi tetap kata-kata seperti ini tidak lepas daripada ini semua. Jaza al amal kita semua akan dihitung oleh Allah. Kemudian kata-kata bahwa orang yang mutus tali silaturahmi akan masuk neraka. Layar eh, dulu jannah. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Ini jelas hadisnya. Artinya memutuskan tali silaturahmi termasuk dosa besar. Dosa besar. Kalau amal-amal yang baik dia sedikit, sedangkan ini rahmi yang dia putuskan besar, berarti kalah amal-amal yang baik ini. Berarti timbangan yang berat itu timbangan kejahatannya dengan sebab dia memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi itu bukan dosa kecil, dosa besar memutuskan tali silaturahmi.